Naam yang tidak naam dihisap Naam. Tetapi langsung diadab di dalam neraka. Yaitu mereka adalah orang-orang kafir. Naam yang datang pada hari kiamat yang mereka tidak membawa kebaikan sedikit pun. Naam itu Nah, dikecualikan juga dari mereka yang tidak mendapatkan hisab. namun langsung diadab di dalam neraka yaitu orang kafir ya yang datang pada hari kiamat tidak membawa satu kebaikan pun. Mungkin di dunia mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Naam, baik menyambung hubungan persaudaraan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, memberikan naam kepada naam manusia yang lainnya, namun dalam keadaan dia kafir, mati di atas kekafiran, maka dia tidak mendapatkan satu kebaikan pun. Baik. Ini juga dikecualikan oleh nah para ulama orang yang tidak dihisap. Nah, yaitu orang-orang kafir yang mana mereka masuk ke dalam neraka langsung. Tayyib barakallahu fikum. Dan sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Yasin hafizahullah taala. Adapun pembahasan kita kali ini kita akan membaca berkaitan dengan al-mawazin yaitu timbangan-timbangan -timbangan Qala al-mu'alif rahimahullah Ibnu Qudamah 6 ini merupakan kutip yang sangat kecil, buku kecil 6 karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata wal mizanu lau kifatan wal lisan wal mizan lau kifatani wal lisanun tuzanu bihil a'mal faman sakulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun dan mizan timbangan memiliki dua piringan atau dua daun dan lisan yaitu penentu keseimbangan Tayyib lisannya sebagaimana timbangan-timbangan yang kita dapatkan yang ada dua timbangan. Nah, gambarannya seperti itu. Allah alam bisawab. Tuzanu bil amal. Maka amalan-amalan itu akan ditimbang di timbangan tersebut, di atas timbangan tersebut. Dalilnya 6 Faman sakulat mawazinuh barang siapa yang berat timbangannya yaitu berat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan faulaika humul muflihun maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan wa man khaffat dan barang siapa yang ringan timbangannya yaitu ringan kebaikannya nam faulaika alladziina khasiru maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka masuk ke dalam neraka jahanam yang kekal di dalamnya rahqala nam asyari rahimahullahu taala berkata asyari rahimahullahu taala al mawazin nam al mawazinu jam'u mizan al mawazin jamak dari mizan, itu mizan mufradnya jamanya al-mawazinu. enam Atau kalau nggak ada alif lamnya mawazinu, ya mafatihu wazan mafatihu. Dan ini jika tidak ada alif lamnya enam isim al-mamnu' min sarf. Wa lugatan dan mizan secara bahasa enam ma tuqaddaru bihil asya'u khiffatan wa saqalan. Mizan secara bahasa mananya apa-apa yang ditimbangnya sesuatu enam baik sesuatu itu khifah ringan ataupun berat. Enam. Wa syar'an adapun secara syariat yang dimaksud dengan timbangan adalah ma yada'ahu Allah yaumal qiyamati liwazni a'mal ibad. Itu apa-apa yang Allah letakkan. Naam segala amalan-amalan hamba naam untuk ditimbang pada hari kiamat. Ini mizan secara syariat. Ya Allah Subhanahu wa taala meletakkan naam amalan-amalan hamba naam pada hari kiamat untuk ditimbang. Tayyib. Wa qad alaihi alkitab wa sunnah wa ijma'us salaf. Dan sungguh naam telah disebutkan tentang dalil bahwasanya terdapat al-mizan timbangan dan akan ada yang ditimbang yaitu amalan-amalan dan ini salah satu pendapat bahwasanya enam amalan-amalan itu ditimbang nah, karena ada tiga pendapat apakah yang ditimbang itu amalan-amalannya ataupun ya lembaran-lembaran dari amalan-amalan seorang hamba ataupun enam hamba itu sendiri atau pelaku perbuatan itu sendiri ada tiga pendapat Barakallahu fikum. Dan tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' As-Salaf tentang dalil tersebut. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ muflihun, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ alladziina khasiru فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ khalidin." Barang siapa yang berat timbangannya, yang berat amalan-amalan kebaikannya waktu di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, itu ringan amalan kebaikan-kebaikannya di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Baik. Dan dalil yang lain wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala jahabatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah Subhanahu wa taala berfirman Naam wa nada'ul mawazin kami akan letakkan al-mawazin, timbangan-timbangan ya untuk naam diadili secara adil. Naam ditimbang dengan secara adil pada hari kiamat kelak. Fala tutlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah satu jiwa dizalimin sedikit pun. Wa in kana misqala habbah. Seandainya kebaikan itu hanya naam sebiji naam sawi ya kecil kebaikan yang dia lakukan ya maka kami akan datangkan kebaikan tersebut tidak akan dizalimi sedikit pun ya wa kafa hasibin maka cukup bagi kami adalah perhitungannya dan dalil dari as-sunnah naam bahwasanya amalan itu akan ditimbang Taib Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatan ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua kalimat yang ringan ada dua kalimat atau kalimatani dua kalimat habibatan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih khafifatan ala lisan yang dua kalimat tersebut ya enam sangat ringan enam untuk diucapkan di lisan sakilatani fil mizan dan dua kalimat itu merupakan kalimat yang berat enam timbangannya di enam timbangan yang akan ditimbang kelak di pada hari hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, yaitu kalimatnya Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahul azim, Subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tetapi berat nanti tak kalah ditimbang. enam Ini menunjukkan dalil bahwasanya amalan itu akan ditimbang, amalannya. enam Tayyib. Wahwa mizanun hakiki lahu kifatan. Dan dia merupakan mizan secara hakiki. Ya. Lahu kifatan. Yang mempunyai dua piringan. Dua daun timbangan. Nah. Karena ada yang berpendapat bahwasanya timbangan itu bermakna enam keadilan. Namun ini sangat jauh sekali dari dalil. Naam yang naam mengartikan timbangan dengan keadilan. Baik. لحديث عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة نعم dalil akan bahwasanya timbangan itu adalah hakiki ya benar-benar timbangan Naam sebagaimana hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sahibil bitaqah ya pemilik kartu ya bitaqah yaitu di antara potongan hadis tersebut fatudau sijillat fi kiffatin wa bitaqah fi kiffatin akan diletakkan sijilat yaitu lembaran-lembaran di satu piringan timbangan ataupun daun timbangan dan diletakkan di tokoh yang dimiliki yang isinya terdapat kalimat la ilaha illallah nam di piringan timbangan yang lain. Karena di timbangan ada dua daun timbangan atau piringan timbangan. nam satunya si sijilat yaitu amalan-amalan kebaikan-kebaikan, catatan-catatan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ya tercatat pada suatu kitab ya lembaran-lembaran tersebut ditimbang di suatu timbangan satu piringan kemudian ya satu kartu yang enam akan ditimbang pula yaitu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah enam maka di hadis tersebut ya ucapan atau bitokoh tersebut yang isinya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 99 catatan amalan-amalan yang dia lakukan padahal setiap di dalam hadis tersebut setiap satu amalan catatan-catatan sebanyak ataupun ya sebanyak catatan sebanyak mata memandang amalan-amalan tersebut. Nah, luasnya. Toyib. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah jika diucapkan dengan naam keikhlasan dan tahu konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah maka timbangannya akan berat naam pada hari kiamat kelak. Nah, enam, dan ini menunjukkan bahwasanya yang enam timbangan itu timbangan hakiki. Enam. Dan ini yang ditimbang adalah enam catatannya, bukan amalannya. Catatan dari amalan. Tadi hadis yang di atas adalah amalan-amalan. Enam, adapun ini catatan amalannya. Baik. Al hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah Qala Albani isnaduhu sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi wa Ibnu Majah dan berkata Albani isnaduhu sahih. Isnadnya sanad-sanadnya adalah benar atau sahih. Naam. Waqtalafa ulama hal huwa mizanun wahidun aw mutaaddidatun? Kemudian para ulama berselisih pendapat. Apakah timbangan itu satu atau berjumlah? Nah, Baik. Faqala ba'du maka pendapat yang pertama Nah, di antara para ulama mereka berkata muta'addidun. Ya, timbangan itu berjumlah, berbilangan. Naam, bihasabil umami. Naam, sebanyak naam jumlah umat. Naam, ini pendapat yang pertama. Awil afrod atau sebanyak naam al afrod individu. Naam, akan memiliki timbangan sendiri-sendiri, akan ditimbang dengan timbangan sendiri-sendiri. Awil amal atau amalan-amalan. Nah, sebanyak amalan-amal, ada timbangan tersendiri-sendiri. Ini pendapat yang pertama. Li'annahu naulam yarid bil Qur'an illa majmu'an. Karena tidaklah datang di dalam Al-Qur'an kecuali lafat timbangan tersebut dengan dengan lafaz jamak mizan taib atau al mawazin Nam, sebagaimana dalil wa nadaul mawazina al mawazina kata Allah Subhanahu wa taala kami akan meletakkan timbangan-timbangan al mawazin bukan mizan menggunakan lafaz jamak Nam, ini pendapat yang pertama Kemudian wa amma ifradu fil hadis fabi'tibaril jinsi. Adapun ya lafat naam timbangan dengan lafat mufrad tunggal fil hadis di dalam suatu hadis naam sebagaimana hadis yang tadi kalimatani habibatani sampai akhir ya sakilatani fil mizan mizan ini mufrad di dalam hadis lafat timbangan naam disebutkan dengan lafat mufrad tunggal Baik. Fabi'tibar jinsi. Maka naam itu dilihat dari jenis timbangan ya bukan jumlah timbangan Naam, jenis timbangannya Naam, dilihat dari sisi jenis timbangan bukan jumlah sehingga tidak bertentangan antara naam dilafatkan dengan jamak ataupun dilafatkan dengan mufrad di dalam hadis. Tidak ada pertentangan. Wa qala ba'duhum dan pendapat yang lain sebagian para ulama mengatakan huwa mizanun wahid bahwasanya timbangan itu satu saja. 6. Li'anna warada fil hadis mufradan karena sungguhnya telah datang di dalam hadis lafat mizan itu dengan lafat mufrad. 6. Wa amma jam'u fil Quran adapun lafaz na'am timbangan dengan lafaz Jama al mawazin na'am di dalam Al-Qur'an maka bi'tibaril mauzun maka ditinjau dari sisi al mauzun yang ditimbang ya yang ditimbang na'am ini dilihat dari yang ditimbang ini banyak bukan timbangannya tapi yang ditimbang yang akan ditimbang Tayyib. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Asyari rahimahullah, wakilal amraini muhtamalun. Ya, dua pendapat ini bisa jadi ada kemungkinannya. Ya, timbangannya itu berbilang atau satu timbangan. Namun yang rajih sebagaimana beliau al-muallim Asyari, di dalam kitab-kitab yang lain merajihkan dengan pendapat yang kedua. Naam. Kemudian ucapan beliau Asy'ari rahimahullah, "Walladhi yuzanul amalu li zahiril ayah as-sabiqah wal haditsu ba'daha." Dan yang ditimbang adalah amalan. Naam, li zahiril ayat as-sabiqah dengan melihat zahir ayat yang telah lalu dan hadis setelahnya yaitu ayat ya faman sakulat mawazinuh dan hadis kalimatani habibatani nam ilallah ilar rahman. Ini berarti menunjukkan yang akan ditimbang adalah amalannya. Taib. Wakila dan pendapat yang lain fahaiful amal yaitu lembaran-lembaran dari suatu amalan. Li hadis sahibil bitaqah berdasarkan hadis 6 sahibul bitaqah yaitu pemilik kartu yang di dalamnya catatan kalimat la ilaha illallah. Naam. Sebagaimana tadi dari hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Wakila atau naam ada pendapat yang lain al-amilu nafsuh yang ditimbang adalah pelaku atau yang melakukan perbuatan itu sendiri yaitu hambanya. Lihadis si Abi Hurairah berdasarkan hadis dan ini belum disebutkan hadis yang baru disebutkan hadis di sini. Lihadis si Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol berdasarkan hadis Abi Hurairah bahwasanya yang ditimbang itu adalah pelakunya. Naam. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu Allah ya mungkin ada cetakan cetakan ilah ya Abu Aslam ilah atau lah lah ya Nah, tapi ada di catatan yang lain ilah. Baik. Dihilangkan hamzahnya. Ya. Yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Nah. Bahwa akan datang Nah, pada hari kiamat seseorang yang naam besar gemuk naam naam yang jika ditimbang indallah maka di sisi Allah tersebut naam beratnya itu ya berbanding dengan sayap eh, nyamuk ya naam sehingga sangat sangat sangat sangat ringan sekali Naam. qala ikra'u maka dia berkata ikra'u maka bacalah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak ya menimbang mereka pada hari kiamat dengan timbangan yang memiliki beban berat. Naam, jadi ringan. Naam. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan dalil bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya. Wajah ba'dul ulama baina hadhihi nusus dan sebagian para ulama ya menyatukan pendapat-pendapat ini. Naam dari nas-nas yang ada bi annal jami'a yuzan bahwasanya semuanya akan ditimbang. Kadang amalannya, kadang ya lembaran-lembarannya atau enam pelakunya sendiri. Enam. Au annal wazna haqiqatun lis sahaif. Atau yang ditimbang adalah secara hakikat lis sahaif, yaitu lembaran-lembaran amalan-amalan naam yang dia lakukan di dunia. Wahai haitsu innaha taskulu wa takhaffu bihasabil a'mal al-maktubah. Naam, namun innaha as-sahaif itu bahwasanya yang ditimbang lembaran-lembaran itu tatkulu itu berat wa taqafu atau ringan bihasabil a'mal maktubah sesuai dengan naam amalan-amalan yang tercatat pada catatan tersebut lembaran-lembaran tersebut seorang waznu ka'anal a'mal maka menjadilah seperti yang ditimbang itu naam seperti amalan-amalannya Nah, wa amma waznu sahibil amal adapun yang ditimbang adalah pelaku naam perbuatan tersebut yaitu pelakunya fal muradu bihi yang dimaksud adalah qadruhu wa hurmatuhu yaitu yang ditimbang adalah kedudukannya dan kehormatan dia. Naam. hadza jam'u hasanin. Dan ini penggabungan dengan penggabungan yang sangat bagus. Tetapi kata Naam Syekh Yasin Hafizahullah maka kita melihat adalah dari Naam dalil-dalil ini mengikuti dalil secara zahirnya bahwasanya timbangan itu yang ditimbang itu kadang amalannya kadang Naam lembaran-lembaran dari catatan-catatan amalannya atau pelaku Naam perbuatannya hamba itu sendiri. Naam, karena di sini terdapat nas dalil-dalil naam berkenaan dengan tiga hal tersebut. Sehingga kita nah menyikapi dengan bawahir al-hadis. Zahir-zahir hadis itu sendiri. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan as-sahaif yaitu lembaran-lembaran atau dawawin. Baik, naktafi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu fikum.